Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalah al-Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih yang terakhir kita baca adalah mengenai na'am munqati' dan juga pembahasannya yaitu e, pembagian-pembagian mengenai sanad yang terputus ada yang dikenal dengan munqati', ada yang dikenal dengan mursal, ada yang dikenal dengan mu'dal, ada yang dikenal dengan mu'allaq. Semuanya sudah kita lewati pembahasannya satu persatu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru yaitu mengenai at-tadlis. Dalla sayudallisu Tadlis, Kita lihat. Qala rahimahullah at-tadlisu ta'rifuhu aqsamuhu ta'ifatun minal mudallisin hukmu hadisil mudallis. Sekarang yang akan kita bahas masalah tadlis ini, definisinya, pembagiannya dan beberapa orang yang dari kalangan mudallisin dan hukum hadisnya orang mudallis. Mudalis itu tuh orang yang pandai menyamarkan. Jadi menyamarkan itu dengan cara menjatuhkan gurunya, menghilangkan kesebutkan karena dia gengsi. Eh, dia mengambil ilmu dari enam guru yang terkenal, tapi dia nggak ngambil langsung melalui muridnya, santrinya. Nah, dia karena gengsi nggak mau ketahuan kalau dia ngambil ilmu dari guru, dari santrinya, santrinya dijatuhkan, nggak disebutkan. Maafkan contohnya ya. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang global antum perhatikan baik-baik. Misalkan Syekh Mukbil bin Hadil Wadi masih hidup misalnya, taruhlah masih hidup. Kemudian ana eh, ana enggak dengar langsung tapi ada salah satu di antara santrinya yang namanya Muhammad misalkan. Dia di Yaman sana mendengar langsung Syekh Mukbil, ngasih kabar ke ana. Syekh Mukbil mengatakan seperti ini seperti ini, dikabarkan ke ana. Ana langsung qala Syekh Mukbil rahimahullah. Nah, berarti ana mudalis karena seharusnya ana mengatakan haddatsana Muhammad Kan? Qala Syekh Mubil. Muhammad baru nyampaikan. Karena kita lewat jalur Muhammad tadi ya. Nah, Muhammad itu nanti kalau dihilangkan, enggak disebutkan berarti ana mudallis. Nah, karena mungkin gengsi kan melalui santrinya misalkan, contoh aja itu ya. Seperti itu sangat berbahaya. Nanti kita lihat. Ini nanti tadlis itu nanti macam-macam bentuknya. Kalau dia misalkan tadlisnya barakallahu fikum bitakumullah, dia tidak di, tempat lain tidak terang-terangan bersambung sanatnya gitu misalkan, maka dia nanti enggak diterima. Tapi kalau seandainya dia nanti terang-terangan di sanad yang lain, di hadis yang lain atau riwayat yang lain dia terang-terangan dengan lafaz sami'tu eh, atau semisalnya maka diterima tadlisnya. Nah, la yadur. Kita lihat. Barakallahu fikum kita ambil dulu at-tadlisu siyaqul hadis sanadin. Naam. Siyaqul hadis sanadin yuhim annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi'. Tadlis itu adalah apa? Bentuk hadis dengan sanadnya atau konteks hadis dengan sanatnya. Jadi hadis ada sanatnya, tapi yuhim terkesankan annahu a'la, bahwasanya si perawi tadi itu lebih tinggi mimakana alaihi fil maqib. Dari apa dari apa dari dari nabarakallahu kalafikum dari apa yang ada di dalam kenyataannya. Jadi seakan-akan dia itu lebih tinggi. Dia seakan-akan perawi yang lebih sikoh padahal dia melalui jalur-jalur yang lebih sikoh atau mungkin melalui jalur yang di bawahnya, cuman sengaja dijatuhkan dihilangkan. Nah, nanti oleh karena Nabi tadlis nanti macam-macam ada tadlis isnad, tadlis syuyukh. Paham ya? Nah, nanti memang macam-macam bentuknya, ada yang di tadlis yang dihilangkan tuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, sanatnya dari sanatnya itu Kemudian ada juga yang dihilangkan itu nanti syekhnya. Jadi dia punya syekh. Nah, barakallahu fikum. Cuman dia meringkas biar dia dikirain dia adalah bertemu langsung dengan syekh yang pertama tadi itu menghilangkan jalur-jalur yang dia lewati tadi. Maksudnya itu dia nggak nyebutkan secara jujur intinya tadlis itu. Nah, jadi tadlis intinya dia nggak jujur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sehingga hingga disebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya na'am eh, orang yang suka melakukan mudallis itu dikatakan akhul iblis, saudaranya iblis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu karena dusta. Nah, kita lihat jadi yuhim anahu a'la mimma kana 'alaihi fil waqi'. Jadi ter, terkesan eh, terkesan nah barakallahu fikum dipahami bahwasanya dia itu adalah secara kenyataan yang paling tinggi gitu loh. Padahal dia bukan yang paling tinggi, ada yang bisa jadi dia ada yang lebih tinggi lagi tapi sama dia dijatuhkan, hilangkan itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Nanti dengan contoh lebih jelas. Paham enggak? Nah. Wa qasimu ila qismain terbagi menjadi dua, tadlisul isnad wa tadlisus syuyukh. Nah, pengkaburan dalam sisi sanad dan juga pengkaburan nah barakallahu fikum pada syekh-syekhnya. Masih pengkaburan itu nanti dihilangkan gitu. Kita lihat. tadlisul isnad, tadlisul isnad contohnya an yarwiya amman laqiyahu ma lam yasma'hu min qawlihi aw yarah min fi'lihi yaitu seorang perawi meriwayatkan dari orang yang dia tidak pernah eh, dari orang yang dia berjumpa dengannya tapi tidak pernah mendengarnya. Nah, eh, tidak malah mendengarkan dari ucapannya atau dia melihatnya na'am barakallahu fikum atau tidak melihatnya bentar dulu ya malam yasma'hu min qawlih au yarah min fi'lih na'am jadi seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis dari orang yang dia pernah berjumpa ya, pernah berjumpa yang perawi ini tapi belum pernah mendengar hadis dari ucapannya na'am belum pernah melihat juga perbuatan perbuatannya paham belum nah seperti itu sekarang ana pernah berjumpa dengan misalkan nama barakallahu fikum misalkan ya. Eh, Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri misalkan. Contohnya aja. Ya. Jumpa-jumpa benar, cuman ketika beliau menyampaikan sebuah hadis ana belum pernah mendengar. Contohnya ya. Atau ana belum pernah me melihat beliau melakukan sebuah perbuatan misalkan, tapi ana nukilkan. Nukilkan. Nah, qala Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri misalkan. Anda belum pernah mendengar. Itu berarti tadlis. Karena orang akan terkesan anak itu tinggi gitu loh. Pernah mendengar langsung di majelisnya gitu loh. Paham ya? Itu contoh aja ya. Nah, kecuali ada apa kemarin? Kecuali ada takyidnya. Oh, anak bisa aja. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah. Sami'tu Syekh Al-Albani rahimahullah fi syarid. Paham ya? Di dalam kaset. Bisa enggak itu? Bisa. Karena kas ada kasetnya misalkan. Seperti itu. Tapi kalau langsung kan Qala Syekh Al-Albani rahimahullah atau sami'tu Syekh Al-Albani rahimahullah seakan-akan orang terkesan dia itu muridnya Syekh Al-Albani gitu loh. Mahum? Nah. Kita lihat. Bilafdin dengan sebuah lafad. Yuhim yang memberikan kesan. Annahu sami'ahu awro'ahu. Jadi seorang perawi tadi. Meriwayatkan dari orang yang dia pernah berjumpa. Tapi dia sendiri belum pernah mendengar ucapannya. Belum pernah melihat perbuatannya yang dia jumpai tadi itu. Dengan apa? Dengan sebuah lafad yang lafad itu memberikan kesan. Bahwa saya seakan-akan orang ini, perawi ini mendengarnya atau melihatnya. Seperti yang disebutkan tadi ya. Nah, sekarang antum perhatikan Asif. Ana ngomong misalkan itu Syekh Saleh Al-Fauzan yaqul. Secara globalnya yang antum pahami, ana mendengar langsung kan? Nah, itu. Ana enggak ngomong bisyarit wala syai'. Jadi orang terkesan, "Oh, ini murid Syekh Saleh Fauzan ternyata." Padahal dengarkannya di kaset itu loh Kan seperti itu. Jadi harus jelaskan. Na'am barakallahu fikum qala eh, misal contohnya qala au fa'ala au an fulan au anna fulanan seperti ucapan qala dia berkata au fa'ala dia berbuat au an fulan atau ucapan dari si fulan au anna fulanan qala atau ucapan bahwasanya si fulan berkata nah ucapan bahwasanya si fulan berkata seakan-akan kita dengar itu loh padahal enggak pernah dengar au fa'ala atau si fulan berbuat wa nahmid dzalik atau yang semisal itu mafhum soalnya ya nah barakallahu fikum yang terakhir wa tadlisu syuyukh tadlisu asyuyukh. Yang pertama insyaallah paham insyaallah ya. Jadi seseorang seorang perawi itu meriwayatkan dengan sebuah meriwayatkan dengan sebuah hadis dengan lafaz yang lafaz itu membawa apa? membawakan kesan bahwasanya seakan-akan dia itu bertemu langsung dan mendengar dari guru tersebut dan juga melihat perbuatannya gitu. Paham ya? Jadi menimbulkan kesan seperti itu. Enggak terang-terangan, enggak jujur. Wa tadlisu syuyukh dan juga tadlisu syuyukh an yusammi rawi syaikhahu Nah, barakallahu fikum, seorang perawi menamakan gurunya. Eh, gurunya itu terkenal dengan misalkan dengan Abu Muhammad, namanya Zaid misalkan. Eh, tapi terkenal Abu Muhammad dia qala hadatsana Zaid. Paham ya? Orang bingung Zaid yang mana ini? Padahal kalau dia ngomong qala hadatsana Abu Muhammad. Paham? Seperti itu. Aw yasifahu bi khairi mastuhira bihi. Atau mastahar bihi atau dia perawi tadi mensifati gurunya dengan sifat yang guru itu enggak terkenal dengannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi sifatnya misalkan terkenal dengan nah barakallahu fikum eh at misalkan. misalkan. Nah, dia enggak nyeb, enggak nyebutkan dengan sifat tawil tersebut, enggak nyebutkan at-tawil. Paham ya? Karena seharusnya kalau dia nyebutkan lafaz at misalkan ya, orang akan tahu oh, ini ternyata syekhnya ini dari fulan bin fulan at misalkan. Paham ya? Nah, tapi sifat yang seharusnya masyhur itu enggak disebutkan sama dia itu loh. Sifat yang masyhur yang terkenal enggak disebutkan. Jadi dia menggunakan ucapan yang lain atau menggunakan penukilan nama yang lain. Contohnya tadi itu contoh dengan kunyah tadi ya. Dia terkenal dengan kunyah, tapi nyebutkannya dengan nama. Qala haddatsana Abu Muhammad misalkan, terkenalnya dengan nama atau dibalik sama aja. Terkenalnya dengan nama tapi sebenarnya kunyah. Qala haddatsana Abu Muhammad gitu. Abu Muhammad banyak enggak? Banyak. Padahal di sana ada Abu Muhammad Saleh Sikoh, contohnya aja ya. Ada Abu Muhammad Zaid, dia lemah, dhaif misalkan. Dia kalau qala haddatsana Abu Muhammad. Tadlisnya itu. Oh, karena Abu Muhammad yang sikoh itu yang Abu Muhammad Saleh tadi itu. Contoh aja ya, seperti itu. Harus sebutkan. Naam. Fayuhim annahu khairah. Akhirnya terkesan bahwasannya syekhnya itu yang lainnya. Imali likauni asghar minhu. Ima sebabnya karena merasa apa? Merasa gengsi. Ternyata gurunya itu lebih muda itu loh. Ada nggak kira-kira seperti itu? Jadi santri dan gurunya malah lebih muda, nah guru, eh, lebih muda gurunya. Ada kan nah, ini gengsi. Nah, barakallahu fikum, nah gengsi. Dalam artian nah barakallahu fikum eh, dia merasa merasa merasa istilahnya itu wah, masuk ngambil dari eh, orang yang umurnya lebih muda daripada anak gitu loh. Seperti itu. Fala yuhib an yudhira riwayatahu amman dunah. Dia enggak ingin, enggak senang kalau seandainya nampak menampakkan riwayatnya periwayatannya dari yang di bawahnya. Jadi dia nggak ingin kalau nampak periwayatannya diambil dari orang yang lebih muda dari dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham maksudnya ya? Ya, Wa imma liyadun nas kasratu syuyukhi atau nah dengan tujuan yang lain agar manusia itu beranggapan oh banyak syekhnya itu ternyata. Ternyata punya syekh Abu Muhammad yang lain gitu Padahal Abu Muhammad itu yang siapa ya Abu Muhammad Saleh tadi contohnya. Dia qala haddatsana Abu Muhammad Zaid. Gitu. Yang mana ini? Paham ya? Seperti itu contohnya. Wa imani khairihi ma min al-maqasid atau dengan tujuan-tujuan yang lain yang jelas tadlis itu ada tujuannya. Orang ketika mentadlis itu ada tujuannya. Tujuannya yang kami sebutkan tadi yang disebutkan dalam kitab ini, ima tujuannya karena dia gengsi, karena dikhawatirkan nampak bahwasanya dia meriwayatkan dari orang yang lebih muda dari dirinya atau sebabnya karena barakallahu fikum na'am agar terkesan bahwasanya syekhnya itu banyak, gurunya banyak sehingga menyebutkan guru-guru yang tidak ma'ruf tidak kenal. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin